Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an, kita masih berada pada pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Naam pembahasan atau penjelasan terhadap ucapan Al-Imam Al-Baiquni wa ma udhifa lin-nabiyil marfu' wa ma litabi'in al maqtu'u. Naam. Kita lanjutkan apa yang disampaikan beliau di sini. Halaman yang ke-35. Naam. Wa aidan itu kan Ayman eh, wa aidan law ukhbira Allah akhbar ahadun min as-sahabah 'anil jannah wan nar. Dan juga ini termasuk berkaitan masalah apa? Masalah kabar tapi memiliki hukum rafa itu loh. Lahu hukum rafa. Kabar tersebut memiliki memiliki hukum rafa. Memiliki hukum rafa. Nah. Dan juga kalau seandainya ada salah seorang dari kalangan sahabat mengkabarkan tentang surga dan neraka, lakulna, niscaya kita katakan hadza marfu'un hukman ini kita katakan apa? Ini hukumnya marfu ini. Karena nggak mungkin mereka mengkabarkan perkara yang gaib kecuali sumbernya dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya ya? Nah, seperti misalkan eh, Abu Ruqayyah Tamim bin Aus dari mengkabarkan kepada Rasulullah tentang apa? Tentang Dajjal. Karena menyaksikan waktu itu Abu Ruqayyah Tamim bin Aus dari menyaksikan ketika terdampar di sebuah pulau. Nah, Rasulullah membenarkan. Nah, barakallahu fikum dan itu jelas sekali yang itu. Nah, illa annahu yushtaratu fi hadzal naw' thuman nah eh, jenis yang seperti ini disyaratkan Allah yakuna sahabi mimman urifa bi kasratil akhdhi an bani Israil. Perhatikan ini. Disyaratkan bahwasanya hendaknya sahabat tersebut bukan termasuk sahabat yang dikenal banyak mengambil apa kabar dari Bani Israel. Namanya Israiliyat, kisah-kisah yang disebut dari Bani Israel Israiliyat. Kalau mau lihat kisahnya bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu banyak kisah kisah Israiliyat yang beliau sebutkan. Tapi tujuannya beliau menyebutkan situ bukan apa? Bukan berhujah dengan Israiliyat tapi menjelaskan batilnya atau nah barakallahu fikum lemahnya nah yang berdalilkan dari Israiliyat itu. Paham ya? Al-Imam Abu Fida, nah barakallahu fikum eh, Ibnu Kasir itu. Paham ya? Menyebutkan dalam tafsirnya itu banyak Israiliyat kan? Israiliyat. Tapi tujuannya bukan berhujah dengannya, tapi menyebutkan bahwasanya itulah sahabat Israiliyat. Nah, lemahnya. Nah, karena aslinya kalau kabar Israelia itu tidak bisa dibenarkan ya, secara mutlak tidak bisa disalahkan secara mutlak. Kalau mencocoki syariat kita kita benarkan, kalau bertentangan kita tolak. Tapi kalau tidak ada pembenaran dari syariat kita, tidak ada juga penolakan dari syariat kita, maka tawakuf. Paham itu ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Fa in kana mimman urifu bidzalik Nah, maka jika para sahabat tersebut termasuk orang yang dikenal mengambil kabar dari Bani Israel, fa innahu la yu'tabaru lahu hukmun maka yang seperti ini tidak dianggap apa? Hukumnya rafa. Tidak memiliki hukum marfu. Kenapa? Lihtimali hanya yakuna mana kalau an Bani Israil. Karena masih ada ihtimal kemungkinan ya, dikarenakan memungkinkan bahwasanya dia itu mengambil atau menukilkan dari Bani Israil itu, bukan dari Rasulullah. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Wa haula'i katsirun amsal. Ya, dan mereka itu banyak sekali amsal seperti nah masa para sahabat yang sering nukil dari Bani Israil itu banyak. Seperti siapa? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu seperti enam sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Fa innahu akhadha jumlatan kabiratan an, an kutubi al-kitab. Karena semuanya dia mengambil nah barakallahu fikum sangat banyak kabar-kabar dari apa kitab-kitabnya Alkitab. Paham ya? Nah, fi ghazwati fi ghazwati al-Yarmuk baik dalam berkaitan masalah perang peperangan Yarmuk wa ma khallafahu ar-Rum dan berkaitan masalah nah barakallahu fikum mimma khalafa Rum yang waktu itu dikuasai oleh Rum nam Romawi au ghairu ma selain mereka li'anna fi hadha rukhsah dikarenakan masalah ini rukhsah ada keringanan fa idza urifa sahabi bi annahu yanqul an bani Israil maka apabila dikenal sahabat tersebut menukilkan dari kisah Bani Israel fa innahu la yakunu qawluhu marfu'an hukman maka ucapannya tidak bisa dikatakan apa marfu' secara hukum kenapa karena ada kemungkinan dia ngambilnya bukan dari Rasulullah gitu loh. Karena dia seringnya ngambil dari Israel. Paham paham soalnya ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau dia tidak terkenal mengambil dari Israel, eh, ketika dia mengabarkan tentang surga dan neraka misalkan, maka memiliki hukum rafa enggak? Memiliki hukum rafa. Nah, karena tidak mungkin dia mengabarkan dengan dengan hawa nafsunya. Berikutnya, Qala Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimatullah wa hal ma udhifa ila sahabi wa lam yathbut lahu hukm rafa hal huwa hujjatun am sekarang apakah apa-apa yang disandarkan kepada sahabat nah tapi tidak memiliki hukum rafa wa lam yathbut wa lahu hukm rafa tapi tidak tetap padanya hukum rafa maksudnya itu tidak memiliki hukum rafa hal huwa hujjatun am maka itu tadi hadis tadi itu hujjah atau bukan paham ya penyandaran tadi sesuatu yang sandar tadi hujah atau bukan? Karena tidak memiliki hukum rafa itu loh. Tidak memiliki apa? Hukum rafa. Kalau yang memiliki hukum rafa jelas gitu loh. Tapi sekarang kalau tidak memiliki hukum rafa bagaimana gitu loh. Hujah atau bukan? Itu pertanyaannya. Nah, kita katakan fi hadza khilafun bain ahli ilm. Dalam permasalahan ini ada perselisihan di antara ahli ilm. Faminhum man qala, maka di antara mereka ada yang mengatakan bi annahu hujjah, bi annahu hujjatun, bahwasanya itu adalah hujjah. Tapi bisyarti, tapi dengan syarat Allah yukhalifan nassan. Syaratnya perbuatan sahabat tersebut tidak menyelisih apa? Nas, tidak menyelisih dalil, wala sahabian akhar dan juga tidak menyelisih apa? para sahabat yang lainnya. Fa in khalafa nassan ukhidha bin nas. Kalau seandainya perbuatan sahabat, paham ya? Nah, perbuatan sahabat yang menyelisih nas maka kita mengambil mana? Ukhidha bin nas maka hendaknya diambil nasnya. Seperti misalkan perbuatan sahabat seperti apa? Perbuatannya Utsman bin Affan yang sering yang sering jadikan contoh ya. Nah, radhiyallahu anhu, beliau melakukan apa? Azan dua kali ketika Jumat. Paham ya? Tapi itu kan berseberangan dan menyelisih daripada nas Rasulullah, petunjuk Rasulullah sehingga kita ambil nasnya, kita tinggalkan istiadat yang itu tadi. Maksudnya ya, nah seperti itu. Oleh karena itu, sadaran kita adalah dalil. Wa in khalafa sahabiyan akhar ukhra rajih. Nah, sekarang kalau para sahabat sendiri berselisih. Misalkan Ibnu Umar tidak cocok dengan apa? Dengan istrinya Utsman bin Affan tadi. Sehingga Ibnu Umar mengatakan perbuatan bid'ah itu. Nah, nah kalau berseberangan seperti itu sama-sama sahabat tapi Nah, barakallahu fikum itu menyelisih dalam dalam artian perbuatan sahabat itu menyelisih sahabat yang lainnya, maka diambil yang rajih yang kuat mana? Yang kuat jelas Ibnu Umar karena bersandarkan dengan Rasulullah itu loh. Wa khairul huda huda Rasulullah SAW sebagai petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW Ini juga termasuk dalil dan pelajaran bagi kita bahwasanya jangan sampai kita semata-mata mengambil fatwa. Nah, dalam artian fatwa yang mutlak tanpa dalil jalan. Tapi upayakan ketika kita mengambil fatwa, menerjemahkan fatwa, nah berhujah dengan fatwa itu upayakan fatwanya disandarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan dalil istilahnya, tahu ya? Karena yang kita beda itu bukan fatwanya tapi pendalilannya itu dalil yang dipakai untuk berfatwa itu. Paham ya? Karena kalau semata-mata semata-mata fatwa kan bukan hujah. Fatwa itu kan bisa keliru bisa benar barakallahu fikum. Oleh karena itu, para ulama sunnah wal Jamaah aja berani meninggalkan isiannya Utsman dan Affan ketika keliru karena bukan hujah kan? Nah, apalagi kita orang-orang yang belakangan yang jauh dari zaman sahabat dan juga nah kedudukan kita jauh dari para ulama ketika ulama keliru paham ya berseberangan dengan dalil kita tinggalkan para ulama ambil dalilnya apa maksudnya ya? Seperti itu caranya. Nah, karena jangan sampai menjadikan fatwa ulama itu wahyu, itu keliru. Wa minhum man di antara mereka yang mengatakan inna qawla sahabi laysa bihujjah. Ada juga yang mengatakan ucapan sahabat itu bukan hujjah. anna sahabi basharun yastahidu wa yusibu wa yukhti. Naam. Dikarenakan sahabat itu adalah manusia biasa, beristihad, terkadang keliru, terkadang benar. Ini ucapan yang kedua. Yang pertama tadi kalau tidak menyelisih nas, dan meneliti sahabat yang lainnya diambil. Oleh karena itu, hadis yang sering kita dengar itu alaikum sunnati wa sunnatul khulafai rasyidin itu maknanya apa? Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin manakala apa? mereka semuanya sepakat. Dan artian bukan sunnah per individu ya, tapi sunnah para khulafa'ir rasyidin semuanya. Paham ya? Nah, sunnahnya Utsman, Umar, Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhum misalkan itu semuanya sepakat mencontoh sunnah Rasulullah kita ambil tapi kalau per individu tidak selama menyelisih apa dalil nah wa minhum man ada juga yang mengatakan al-hujjah min aqwal sahabat Paul Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu yang dianggap hujjah dari kalangan ucapan-ucapan para sahabat itu adalah ucapan Abu Bakar dan Umar saja. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih Nah, iqtadu bil ladaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Nah, ikutilah kalian. Jadikanlah teladan oleh kalian dengan dua orang yang setelah aku meninggal nanti, yaitu Abu Bakar dan Umar. Wa qala aidan in yuti'u Abu Bakar wa Umar. Nah, sudu, Nah, barakallahu fikum. Ya, jika mereka mentaati Abu Bakar Umar, saya mereka akan mendapatkan apa? Bimbingan. Paham ya? Mereka akan terbimbing. Nah, barakallahu fikum. Paham maksudnya, maksudnya itu ya? Nah, yasyudu itu yursadu ya. Dicek nanti. Nah, kalau yursadu berarti saya mereka akan bimbing atau mereka mendapatkan apa? Mendapatkan rosyad hidayah. Paham ya? Kalau yursadu berarti saya mereka akan mendapatkan hidayah. Nah, barakallahu fikum. Paham soal itu ya? Ewa. Wa amma man siwahuma falasa qawluhu hujjah. Adapun yang selain keduanya maka bukan hujjah katanya. Selain ucapan Umar, selain ucapan Abu Bakar itu bukan hujjah. Tapi sekarang kita ambil yang kuat. Walladhi yadharli namun yang nampak bagiku yang kuat menurutku kata Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahmatullah alaih anna qawla sahabi hujjatun bahwasanya ucapan sahabat itu hujjah in kana min ahli fiqh wal ilm apabila dia termasuk ahli fikih dan ilm yang memiliki kefakihan dan juga memiliki ilmu wa illa falasat hujjah jika tidak demikian maka bukanlah hujjah apa maksudnya ya nah barakallahu fikum lian lianna pada sahabat kana nam eh, wa yabdu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa talaqqa dikatakan sebagai sahabat dahulu nah barakallahu fikum nam mendahului atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga nah barakallahu fikum yatalaqa minhu dan juga mengambil ilmu dari Rasulullah ba'dul ahkam syariah pada sebagian hukum syariah. Paham maksudnya ini ya? Wa huwa laysa min fuqaha dan dia bukan termasuk dari kalangan ahli fikih. Wa laysa min ulama sahabat dan dia juga bukan termasuk apa? Para ulama sahabat. Maka hadzal la yakunu qawlu hujjah. Maka yang seperti ini ucapannya tidak dikatakan hujjah. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa hadzal qaul wasatun. Nah, wa hadzal qaul wasatun bainal aqwal. Maka ucapan ini adalah pertengahan antara pendapat-pendapat yang ada tadi wawal kau rojih dan ini ucapan yang kuat di hadir masalah pada permasalahan ini. Paham sana ya? Nah, barakallahu fikum. Sehingga khulasannya bagaimana khulasannya? Khulasannya, nah barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, ucapan yang pertama tadi juga kuat sebenarnya. Jadi ucapan enam para sahabat itu adalah ketika tidak memiliki hukum rafa itu adalah hujah manakala tidak berseberangan dengan dalil saja. Itu lebih tepat insyaallah ya. Nah, tidak menyelisih dalil dan juga tidak menyelisih apa? Nah, tidak menyelisih para sahabat yang lainnya. Karena intinya dalil intinya barakallahu fikum. Namun yang dikuat oleh Syekh Muhammad Salah Taimin ini, nah barangkali fikum, utama sahabat dan hujjah itu juga benar juga karena diikat dengan apa? Termasuk ahli fikih dan ilmu. Tentunya apa tentunya yang tidak berseberangan dengan dalil. Nah, barangkali fikum karena dalil itu yang inti. manfaat dalil apa? Dalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berseberangan atau menentang atau berpaling dari dalil maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang